Kita isi membaca kitab Fathul Islam. Kita pada pertemuan yang sebelumnya telah membaca beberapa ayat. Kita masuk pada nas yang berikutnya yang dibawakan oleh صاحب المتن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال رحمه الله وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم فغضب اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أوتيه من أشاء فذلك فضلي أوتيه من أشاء وفي الصحيح صحيح البخاري dari Ibnu Umar Abdullah Ibnu Umar بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Mazalukum perumpamaan kalian itu, wa masalu ahli kitab dan perumpamaan ahlul kitabain Yahudi dan Nasara Al-Yahud dan Nasara Kalian jika diumpamakan dengan kaum Yahudi dan Nasara itu kama sali rajulin itu seperti seorang laki-laki istajara ujara yang dia mempekerjakan beberapa pekerja mengambil beberapa orang untuk diminta bekerja kepadanya Fakal, lalu dia mengatakan may ya'maluli siapa yang mau bekerja kepadaku min ghudwatin dari awal hari, dari pagi hari ila nisfin nahar sampai tengah hari. Dari pagi hingga tengah hari. Ala qirat untuk mendapatkan satu qirat. Fa'amilatil yahudu maka mengambil pekerjaan ini kaum Yahudi. Kaum Yahud mengambil tawaran ini. Bekerja dari pagi hingga tengah hari mendapatkan satu kiral. Semakal, qal Kemudian orang itu tadi mengatakan lagi May ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asr Siapa yang mau bekerja kepadaku dari tengah hari hingga waktu salat asar ala kirat juga mendapatkan satu kirat fa'amilatil nasara maka bekerja bekerjalah orang-orang nasara Thumma Kemudian dia mengatakan lagi, "May ya'malu li min salatil 'asr ila an taghiba syamsu." Siapa yang mau bekerja kepadaku dari semenjak waktu salat asar sampai tibanya waktu terbenam matahari. Ala qirata ini mendapatkan dua kirat Lalu Rasulullah SAW mengatakan fa'antum hum. Maka kalian itulah mereka. Artinya kalian itu kaum muslimin ketika dibandingkan dengan kaum Yahud itu seperti itu. Kaum Yahudi dari pagi sampai siang dapatnya satu kirat. Orang Nasara dari tengah hari sampai asar satu kirat. Ya. Orang Muslim dari waktu asar sampai terbenam matahari berapa tadi? Dua kirat. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Dari pagi sampai tengah hari panjang waktunya. Pendapatannya satu kirat. Dari tengah hari sampai asar juga panjang waktu yang panas. Dapatannya satu kirat. Dari waktu asar sampai maghrib waktunya sebentar dan sudah teduh. Dapatnya berapa? Dua kirat. Maka kalian itulah mereka. Kata Nabi saw Alaihi Yahud wan Nasara. Maka orang-orang Yahud dan Nasara menjadi murka. Faqalu mereka mengatakan malana aksara amalan. Mengapa untuk kami banyak pekerjaannya wa aqalla ajra tapi gajinya sedikit protes kami kerjanya lama waktunya berat panas tapi dapatnya kok sedikit qal hal naqastukum min haqqikum syai'a ya menukilkan Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Apakah aku telah mengurangi dari hak kalian barang sedikit pun?" Artinya, apakah salah? Apakah ada dari hak kalian yang tidak ditunaikan? Qalu Mereka pun mengatakan tidak. Ya sudah ditawarkan siapa yang bekerja. Dari sini sampai sini. Mereka mau. Yang ini ini mau. Nah. Mereka pun menyadari dan mengakui bahwa tidak ada sedikit pun dikurangi haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Fadalika fadli utihi man asya maka itulah karunia keutamaanku yang aku akan berikan karunia tersebut kepada siapa yang aku kehendaki Nah dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala hadal hadis fihi fadlul Islam Hadis ini di dalamnya terkandung tentang keutamaan al-Islam. Cukup kalau seandainya seorang dia dengan hadis ini dia yakin itu sudah cukup untuk dia merasa agungnya Islam dan merasa beruntung dengan keberuntungan yang besar menjadi seorang muslim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim yang diberikan bagian untuk bekerja dalam waktu yang lebih singkat dalam masa yang lebih ringan dengan balasan yang lebih banyak. Nah, wa anna ahlahu a'zamu ajran dan bahwa penganutnya, pemeluknya adalah orang-orang yang mereka a'zamu ajran balasannya yang paling besar indallahi subhanahu wa ta'ala di sisi Allah azza wa jal min ahli al-adyan sabiqah dibandingkan dengan penganut agama-agama lain yang sebelumnya yang sudah lewat وهذا مثل ضربه النبي sallallahu alaihi wasallam yudhihu dan ini perumpamaan yang dibawakan oleh Nabi SAW dibuat perumpamaan semacam ini untuk menjelaskan lebih jelas, lebih bisa dinalar tentang perbedaan bahwa begitu jauh keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin dengan Islamnya dibandingkan yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang terdahulu dan itu semua tanpa mengurangi dan tidak sedikit pun mendolimi umat-umat yang sebelumnya tersebut. Nah, Sabda Rasulullah SAW, "Fadzalika fadli utihi man asya." Maka itulah karunia keutamaanku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. La hajra 'ala Allah azza wa jalla. Fadlullah yu'tihi man yasha. Itu hak Allah. Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Ia kehendaki dan Allah yang Maha mengetahui Siapa-siapa yang layak untuk diberikan karunianya melebihi yang lainnya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah dialah yang memiliki karunia yang agung. Keutamaan yang besar. Lakinahu la yadlimu ahadan. Namun bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi siapapun. Ya. Di situ pula yang menjadikan mengapa orang-orang Yahudi begitu besar permusuhannya kepada kaum muslimin. Satu diantaranya karena mereka sangat dengki kepada kaum muslimin. Ketika berharap diberikan karunia besar diutusnya Rasul yang mereka sudah yakini akan ada, akan datang. Ternyata datang bukan dari kalangan mereka. Kemudian karunia-karunia besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Turun ayat yang menyatakan kesempurnaan Islam dan merekomendasi menyatakan telah diridhai Islam itu sebagai agama bagi kaum muslimin dan menyatakan telah mencurahkan Islam ini sebagai nikmat kepada kaum muslimin dan itu hanya kepada kaum muslimin. Nah, Allah memberikan keutamaan karunia yang besar kepada satu pihak sesuai dengan siapa yang ia kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki tanpa ada satu pihak lain yang dizalimi. Nah, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman. Ini haram tu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku wa bayiN bainakum muharrama demikian pula aku telah menjadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian di antara kalian fala tadzalamu maka jangan kalian saling mendalimi zalim itu haram Allah haramkan zalim atas dirinya sendiri dan Allah jadikan kezaliman itu haram untuk dilakukan oleh siapapun. Dan Allah SWT sudah melarang agar sesama manusia tidak saling berbuat zalim, saling mendalimi. Nah, wala yabkhasuhu min haqqihi syai'a dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengurangi atau mengambil atau tidak memberikan dari hak yang semestinya didapat oleh mereka sedikit pun. Allah karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hakim, adil, yang maha bijaksana, yang maha adil. Bahkan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala keadilan itu. Yang tidak ada keadilan yang datang selain dari sisinya. Yujazi 'alal 'amil 'alal 'amal salih. Allah Subhanahu wa taala akan membalas terhadap amalan saleh wa yazid dan menambah wa hadhihi ziyadatu fadlun min Allah dan balasan amal saleh lalu adanya tambahan dari balasan tersebut ini karunia keutamaan yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada siapa saja Terkait dengan kezaliman didukilkan ayat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-40. Inna Allah la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim meskipun seberat butiran biji yang paling kecil. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima dan jika ada satu kebaikan yang dilakukan oleh hambanya itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya dan Allah akan mendatangkan memberikan dari sisinya ajran azima ganjaran yang besar fahada fadlullahi sallallahu Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau seandainya kaum Yahudi tadi dia tidak mengetahui ternyata bagian kaum muslimin lebih besar. Itu mereka sudah tenang. memang sudah ditawarkan mau kerja dari pagi sampai siang, mau diberikan satu kirat. Kalau tidak ada pembanding yang lainnya, sudah. Tenang. Tapi giliran mengetahui kaum muslimin kok diberikan pilihan ternyata ringan kerjaannya. Ya. Kemudian yang diberikan jatahnya lebih besar. Seakan-akan terdolimi sehingga mempertanyakan mengapa kami diberikan pekerjaan yang lebih berat namun dengan balasan yang lebih sedikit dan Allah menjawab apakah sudah aku kurangi yang menjadi hak kalian ada apa ada sedikit dari hak kalian yang aku kurangi mereka pun tidak bisa menjawab ya tidak ada Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi siapapun. Dan itu karunia Allah ketika Allah memberikan kepada sesu, kepada siapa yang ia kehendaki sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Di sini pula satu faedah yang lain bahwa tidak ada pengaruh dari hasad yang muncul untuk kemudian merubah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan terhadap bagian masing-masing. Karena Allah yang mengatur. Nah. Asal. Yang itu merupakan penyakit yang ketika sudah menggerogoti seseorang ini yang diangan-angankan itu selalu nikmat yang diperoleh oleh orang yang dia hasadi nikmat yang dia peroleh yang dia dapatkan tidak diperhatikan selalu yang menjadi perhatiannya nikmat yang diperoleh oleh orang lain yang dia hasad kepadanya sehingga hasad dikatakan tamani zawalin ni'mah anil ghair dia berangan-angan untuk hilangnya nikmat dari orang lain. Jadi yang diperhatikan orang lain, uh, dapat ini lagi, dapat itu lagi, dapat begini lagi, begitu lagi. Sementara yang dia peroleh itu tidak diperhatikan, tidak disyukuri, dilupakan. Sehingga hatinya semakin jengkel, semakin menjadi ya, tidak ada rasa syukur terhadap nikmat yang diperolehnya. Fala i'tirada 'ala Allah fi tafdhilihi hadhihi al-ummah 'ala ghairiha min al-umam. Maka tidak ada ya pertentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan kelebihan keutamaan terhadap umat ini atas umat yang lain dari umat-umat yang ada. Tidak bisa ditentang. Tidak bisa dipertanyakan kenapa. Yaitu zalika fudullah yu'tihi mayyasha. Nah, terkadang ketika dibanding-banding orang ini dengan orang itu, saya begini begini begini. Kok begini? Yang itu begitu begitu begitu, kok begitu? Kalau ada kelebihan, sudah serahkan. Zalika fadlullah yu'tihi mayyasha. tidak ada yang bisa mengintervensi kepada Allah tidak ada yang bisa mengintervensi kepada Allah dan tidak ada yang bisa menentang. Allah dengan maha bijaksananya memilih dengan sesuai dengan keadilannya. Nah, di satu sisi kita berada di pihak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan sebagai umat muslim. sehingga kita lebih mensyukuri dan lebih bersemangat untuk membela agama ini. Ya. Sementara mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dalam keadaan mereka sadar sesungguhnya bahwa Islam itu agama yang hak sesuai dengan berita yang datang dari kitab dan risalah yang mereka terima. Nah, dalam keadaan mereka tahu bahwa Islam ini hak yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu hak mereka tidak mau mengakui, tidak jujur. Bersamaan dengan itu mereka begitu gigih untuk mempertahankan kebatilannya. Berjuang. Membuat propaganda. Dengan sekian perjuangan dan pengorbanan. Padahal membela kebatilan. Juga dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Bangga padahal membela kebatilan demi untuk memadamkan al-haq. Nah, mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar cahayanya ini bisa tetap dengan dipilihnya orang-orang yang mereka membela agama ini dan memperjuangkannya dan itulah orang-orang yang berada di atas jalan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang telah mengutus rasulnya dengan ajaran yang hak berupa petunjuk liyuzhirahu 'ala dini din kullih untuk menampakkan yang hak ini petunjuk ini terhadap seluruh agama-agama yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk menampakkan kebenaran agama ini, tidak ada yang bisa memadamkannya. Hanya saja kemudian terkadang di suatu keadaan, suatu masa kebenaran itu menjadi meredup dikarenakan adanya asbab. Yang asbab itu dilakukan oleh pemeluk-pemeluknya yang keredupan ini sebagai hukuman terhadap pemeluk-pemeluk tersebut. Ketika mereka sudah jauh dari agamanya, maka tertimpa dengan kehinaan. Idza bil 'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz الله عليكم tarakumul jihad sallallahu alaikum dhullah la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum jika kalian sudah transaksi dengan riba sibuk dengan urusan peternakan pertanian meninggalkan berjuang berjihad di jalan Allah maka Allah hukum dengan tertimpa kehinaan menjadi hina ya di hadapan agama-agama yang lain, umat-umat yang lain dan tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kalian itu mau kembali kepada agama kalian. Sehingga dari sini tidak bisa kaum muslimin akan menjadi mulia ketika mereka menempuh memperjuangkan ingin meraih kemuliaan dengan melalui jalan-jalan mereka Ya. Tidak akan bisa. Justru akan semakin terpuruk. Nah mereka tahu bahwa kaum muslimin ketika sudah ikut terhadap apa yang mereka rumuskan berupa jalan untuk ditempuh. Ini mereka semakin tahu titik lemahnya kaum muslimin. Nah, lari sudah meninggalkan kekuatan yang itu akan menjadikan tidak bisa dilawan ketika kaum muslimin berada di atas ajaran agamanya. Ini janji Allah. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka bisa difahami ketika kaum muslimin kembali kepada ajaran agamanya, Allah akan berikan kemuliaan. Maka itu menjadi satu-satunya cara untuk kaum muslimin menjadi mulia adalah dengan kembali kepada ajaran agamanya. Nah, لأنه Subhanahu wa Taala, بمواقع fadlihi wa ma yastahiq al-fadla karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang penempatan-penempatan karunia-karunianya. Wa ma yastahiqul fadla dan siapa yang memang berhak untuk mendapatkan karunia tersebut. Wa 'allamu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala dan Allah yang Maha mengetahui tentang bagaimana keadaan makhluknya fal jazaa'u 'alal 'amal adlun balasan terhadap amal yang sudah dikerjakan itu setara wa ziyadatu 'alal jazaa'i fadlun dan tambahan kelebihan atas balasan yang sudah ditentukan itu merupakan karunia keutamaan Wadal hadisu fi fadlul Islam ala ghairihi minal adiyan. Maka hadis ini terkandung di dalamnya faidah tentang keutamaan Islam dibanding yang lainnya dari agama-agama yang ada di muka bumi ini. Nah, ثم قال وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة Juga di dalam As-Sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat itu terlewat dari umat-umat sebelum kita. Hari Jumat sudah ada dari dulu. Nah, tapi tidak diambil oleh umat-umat yang terdahulu. Allah jadikan mereka itu tidak memperhatikan atau tidak tertarik dengan hari Jumat. Nah, fakana lil Yahud maka untuk Yahudi dia memilih yaumul ahad atau yaumul sabat hari Sabtu. Walin Nasara untuk umat Nasara yaumul ahad hari Ahad. Faja Allahu bina maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita fahadana li yaumil jumuah lalu membimbing kita berikan petunjuk kepada kita untuk memilih hari Jumat memilihkan kepada kita hari Jumat sebagai hari besarnya ini satu nanti akan dijelaskan ya apa keutamaan di antara tiga hari Sabtu Ahad, dan Jumat. Wakadalikahum yang kedua, demikian pula mereka tabaun lana nanti akan menjadi pengikut kita yang mengikuti kita pada hari kiamat. Nahnul akhirun min ahli dunia. Kita ini orang-orang yang belakangan ya di dalam kehidupan dunia dari penduduk dunia umatnya Rasulullah SAW itu umat yang terakhir. Wal awalun. Namun nanti pada hari kiamat, ya, wal awalun yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat menjadi yang pertama. Nah. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, "Wa hadza aidan fihi fadlul Islam." Ini juga di dalamnya terkandung keutamaan Islam wa anna ahlahu afdalul umam yaumal qiyamah dan bahwa pemeluknya nanti adalah seutama-utama umat umat yang paling utama pada hari kiamat wa nabi sallallahu alaihi wasallam waddaha dzalika bi yaumil jumu'ah والله جل وعلا جعل min al usbu' yatafarraguna fihi lil ibadah. Nah, Nabi SAW menjelaskan ya, hal tersebut tentang hari Jumat. Allah Jalla wa'ala menjadikan untuk umat-umat yang lain dalam satu pekan itu ada satu hari yang mereka menyempatkan untuk beribadah pada hari itu. Wal Yahud, maka orang Yahudi ikhtaru yaum sabat. Mereka memilih hari Sabtu. Nah, lagi-lagi tak bisa menyalahkan. Kenapa kami dapatnya Sabtu bukan Jumat? Nah, mereka punya alasan. Waqalu mereka mengatakan innahu al al alladhi istaraha Allah fihi bizamihim. Katanya kalau hari Sabtu itu hari istirahatnya Allah. Subhanallah. Ya, amma Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah hari Sabtu istirahat. Karena waktu istirahat mereka menghadap kepada Allah sehingga diterima akalnya begitu. Ya. Kalau datang lagi sibuk nggak dilayani. Ya. Nah, menurut anggapan mereka begitu. Ba'dama ta'aba min samawati wal ard. Setelah capek katanya dari menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi diciptakan hari Jumat Sabtunya sudah istirahat. Kalau hari Jumat itu capek itu lagi sibuk. Subhanallah, kita berlepas diri. Nah, dari pensifatan-pensifatan batil, pensifatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Haizu khalaqaha fi sitati ayam ketika Allah telah menciptakannya pada enam hari. Nah, bidayatuha yaumul ahad, dimulai hari Ahad Wa nihayatu hayyamul jum'ah. Selesainya hari Jumat. Nah, ini tasbihnya mereka. Memang ya, mereka pikir seperti manusia, seperti makhluk. Kalau sibuk capek. Nah. Qalu mereka mengatakan wa yaumus sabti tafarragallahu fihi wastaraha. Kalau hari Sabtu sudah Allah sudah santai sudah istirahat. Nah, fa'atabiruhu yauman. Ya. Fa'atabaruhu yauman li'ibadatihi. Maka mereka jadikan ya mereka plot hari itu untuk hari ibadahnya mereka. Waqad kadzabu 'ala Allah dan sungguh mereka telah berdusta atas nama Allah. Qala ta'ala Allah telah menyatakan walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min Dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya pada enam hari. Memang betul. Namun Allah menyatakan wa ma massana min dan kami tidak tertimpa dengan yang namanya ta'ab. Nah, Wa fi hadha raddun ala za'mihim al-batil. Di sini terdapat bantahan ala za'mihim al-batil atas prasangka yang batil itu mereka. Bi anna Allah istaraha yauma sabti. Yaitu anggapan Allah itu kalau hari Sabtu istirahat. Nah, kayak manusia. Nah, diperumpamakan seperti makhluk. Ya, tasbih Ini alasannya. Ya, pakai akal. Aman Nasara adapun Nasara, fakhtaru yaumul Ahad. Mereka memilih hari Ahad. Qalu li'annahu yaumul ladzi ibtada Allahu jalla wa ala fihi al-khalq. Alasan mereka karena hari Ahad itu hari di mana Allah memulai pada hari itu di dalam penciptaan terhadap makhluk-makhluknya. Wahwal yawul awal minal ayamis sita. Ini juga hari yang pertama dari hari yang enam. Fakhtaruhu lihadas sabab. Mereka pilih karena alasan ini. Nah, itu mengatakan sesuai dengan akalnya. Ya. Sehingga Allah Allah sesatkan mereka untuk tidak memilih nah, hari Jumat. Wa amma hadil ummah adapun umat ini wallahu jalla wa ala Allah jalla wa ala huwallazi ikhtara laha yaumal jum'ah. Allah sendirilah yang memilihkan terhadap umat ini hari Jumat. Li'annahu afdalul ayyam. Karena hari Jumat merupakan hari yang paling utama dari hari-hari yang ada. Fihi takamulul khalq wa fihi khuliqa Adam alaihi salatu wasalam wa fihi ukhrija minal jannah wa fihi taqumu sa'ah wa huwa yaumun azim fakhtarahu Allah li hadhil ummah banyak kutaman-kutaman kutaman yang ada pada hari Jumat nah dan dipilihkan dari Jumat itu untuk umat ini wal yahud wan nasara hasadu al muslimin ala hada maka kaum Yahudi kaum Nasara mereka menjadi hasad terhadap kaum muslimin di atas perkara ini Nah, walam yahsuduhum ala syai'in mislaha asaduhum ala yaumil jum'ah alladhi ikhtasallahu bihil muslimin. Mereka tidak hasad kepada kaum muslimin terhadap sesuatu yang seperti hasadnya mereka terhadap kaum muslimin di mana ketika kaum muslimin diberikan keistimewaan mendapatkan hari untuk ibadahnya adalah hari Jumat. Wa anhu al yahud wa nasara. Sementara Allah SWT memalingkan kaum Yahudi dan kaum Nasara dari memilih hari Jumat. Hasad lagi. hingga sakit hatinya mereka. itu. Nah, tadi sudah ya kerjanya berat, dapatnya sedikit. Kaum muslimin sedikit kerja, dapat banyak. Giliran memilih hari ibadah, salah lagi. Kaum muslimin dapatnya hari Jumat. Padahal hari itu mereka sudah dulu duluan tahu. Ya. Kenapa mereka? Kenapa dulu saya nggak pilih hari Jumat? Nah, ketika dapat kaum muslimin hari Jumat dengan sekian keutamaannya, sakit hati, hasad lagi. Nah, fahada fihi fadlu hadil ummah, maka di sini terdapat kandungan makna faidah tentang keutamaan umat ini Wa fadlu yaumil jum'ah juga terkandung faidah tentang keutamaan hari Jumat, hari yang dipilih oleh Allah SWT untuk umat pilihan, untuk umat Islam, umatnya Rasul pilihan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah taala ikhtara lahum yaumal jum'ah li'ilmihi subhanahu wa ta'ala anna hadal yauma huwa afdalul ayam dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk umat Islam hari Jumat karena Allah telah mengetahui Subhanahu wa taala bahwa hari Jumat ini merupakan hari yang paling istimewa dibandingkan hari-hari yang lain dari hari-hari yang ada. Ini ya, ikhwah faidah besar. Agar kita semakin bersyukur terhadap hidayah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup ya di zaman ini. Nah, sehingga tidak perlu kita berangan-angan. Kalau seandainya saya menjadi zaman ini zaman itu, ini tidak usah. Syukuri diberikan oleh Allah hidup pada masa ini. Lalu setelah itu diberikan oleh Allah pilihan untuk menjadi seorang muslim. Maka dengan terpilihnya kita sebagai muslim sudah sekian banyak keutamaan didapat. Lebih istimewa lagi ketika sudah mengetahui di atas keislamannya berusaha menerapkan sunnah. Maka syukur, disyukuri. Semoga Allah SWT memberikan tambahan sesuai dengan janjinya kepada siapa-siapa mensyukurinya. Dan jangan diingkari, karena dengan keingkaran itu akan dicabut dan akan dihadapkan kepada siksaan. بارك الله فيكم جزاكم خير والحمد لله رب العالمين فضلوا حفظكم الله